berkaitan dengan halaman 70 ada satu faedah penting berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah yaitu ayat yang ke 19 itu firman Allah Subhanahu wa taala aj'altum siqayatal hajj wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir ini ada satu faedah yang bisa kita simpulkan atau yang termuat dalam ayat ini yaitu di antara karakter ceria dan di antara keyakinan ceria adalah eh, kepekaan sosial dan kepedulian sosial dianggap sudah cukup tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Apakah kalian jadikan orang-orang yang memberi minum untuk para jemaah haji? Ini amal sosial. Ini kepekaan sosial, ini kepedulian sosial. wa imaratul masjidil haram dan menjadi penduduk tanah haram yang mengurusi masjid mengurusi bangunannya dan sebagainya itu sama dengan nilai orang yang beriman pada Allah dan hari akhir maka orang-orang maka di antara karakter jeliah dan keyakinan jeliah adalah beranggapan bahwasanya ketika seorang itu sudah memiliki kepekaan sosial kepedulian sosial nah, maka itu sudah cukup tidak perlu punya iman kepada Allah dan hari akhir dan Allah tegaskan bahasanya amal sosial dan kepekaan sosial itu belum cukup tidak bisa menggantikan iman kepada Allah dan hari akhir Maka anggapan-anggapan orang-orang sekarang yang beranggapan bahwasanya atau sebagian orang sekarang ya, bahwasanya kebaikan yang bersifat sosial, kepedulian sosial itu dikira satu hal yang bermanfaat tanpa iman kepada Allah dan hari akhir ini adalah sebenarnya adalah mengulang karakter jahiliyah. lanjutkan halaman 74. Ya, sikit. Kalau mu'alif قال المؤلف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت fa inna takalluma bil khairi khairun min as-sukuti anhu was-samtu an syarri khairun min at-takallumi bihi fa amma samtu fa amma samtu ad-da'imu fa bid'atun manhiyun anha wa kadzalika al-imtina'u an akli al-khubzi wa lahmi wa syar wa shurbil ma'i fa fadzalika min al-bid'il madmumati aidan kama thabata fi sahih al-bukhari عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا فقالوا أبو إسرائيل فنذر أن يقوم في الشمس ولا يستدل ولا يستدل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليجلس وليستدل وليتكلم وليتم وليتم صومه وثبت في الصحيحين عن الناس أن رجلا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوها فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فقالوا أحدهم فقال فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا آكل لحما وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فقوله من رغب عن سنتي أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه بل يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة Nah. Dan penjelasan tentang hal ini yaitu tentang masalah lisan dan bahayanya adalah hadis yang terdapat dalam Sahihain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan Terang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir Maka adalah dia berkata-kata yang baik Baik-baik untuk dirinya sendiri Ataupun baik untuk orang lain Baik-baik dalam urusan agama Ataupun baik dalam urusan dunia ya smooth atau tidaklah dia diam karena sesungguhnya mengucapkan kebaikan itu lebih baik daripada diam tidak mengucapkan kebaikan sedangkan diam anisyari sehingga tidak mengucapkan ucapan keburukan itu lebih baik daripada mengucapkan keburukan Adapun diam yang terus menerus yaitu puasa bisu. Kalau sekarang mogok bicara maka hukumnya kata Syekh Lisan Fabit atun Manhyun anha adalah satu amal bid'ah dan amal yang terlarang panjang hari orang itu cuma diam dan tidak mau bicara ini hukumnya kata Syekhul Islam adalah bid'ah terlarang tidak ada puasa bisu puasa tidak mau berbicara dalam ajaran Islam maka mogok bicara itu adalah ya, amal bid'ah dan dan eh, perilaku jeliya. Wakadali kal imtina anil eh, an aklil khubzi wal lahmi wa syurbil ma. Demikian pula tidak mau makan roti, tidak mau makan daging dan tidak mau minum air. Ada orang puasa dengan bentuk tidak mau makan daging atau ada orang yang puasa dengan bentuk tidak mau makan roti atau ada orang yang berpuasa dengan bentuk tidak mau makan eh, tidak mau minum air putih air yang lain dan makanan yang lain mau namun kalau air putih nggak mau maka puasa-puasa bentuk semacam ini dikatakan fadhalika minal bida'i al-mazmumati itu termasuk amal bid'ah yang tercela maka salah satunya adalah maka tidak mau makan daging ada puasanya orang Jawa bikinannya orang Jawa nah, puasa saya cuma puasanya nggak mau makan daging makan yang lainnya mau dan boleh akan tetapi kalau makan daging nggak boleh mungkin di sini ada penjelasan hukumnya dari Syekhul Islam Taimiyah yaitu sudah katakan pada minal bid'ail madmuma begitu saat di antara bentuk kita yang tercela apa dalilnya Kama sabatas bagaimana terdapat dalam sebuah Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang yang berdiri iman bisyamsi di terik matahari. Tidak mau berteduh padahal ada tempat untuk berteduh dan bernaung. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat siapa orang ini? Siapa mengatakan dia adalah seorang yang namanya Abu Israel. Karena Dia ini semacam ini karena dia punya nazar ayakuma fi syams nazar untuk berdiri di terik matahari kalau saya Allah memberikan nikmat pada saya demikian maka saya akan berdiri seharian di terik matahari dan tidak mau bernaung dan dia bernazar untuk tidak ngomong di samping dia bernazar untuk puasa tentang dia puasa syar'i. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perintahkanlah dia untuk duduk karena dia bernazar untuk berdiri. Maka Nabi katakan nazar untuk berdiri itu tidak boleh dilaksanakan. Perintahkan dia untuk duduk. Kemudian dia bernazar fisham syams dalam terik matahari dan tidak senau makanya dikatakan waliyastazin adalah dia perintahkan dia untuk senau nazarnya untuk berdiri dilarang perintahkan untuk duduk nazarnya untuk berada di terik matahari Nabi larang dan Nabi perintahkan untuk senau kemudian nazarnya untuk puasa bisu tidak mau bicara Nabi Nabi perintahkan untuk dibatalkan Walaupun takal tidaklah dia ngomong Adapun nazarnya untuk berpuasa puasa yang syar'i maka ini nazar taat maka Nabi perintahkan untuk diselesaikan wajitim masaumahu dan adalah dia selesaikan ya, puasanya Maka di sini menunjukkan bahasanya uh, <coughs> adanya perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan nazar ta'ah. Menadara ayati Allah felitihu. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka adalah dia laksanakan. Dan di sini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk melarang nazar dalam perkara mubah. Nazar minimal dalam perkara taat. Dan taat itu minimal perkara mustahab. Karena orang ini bernazar untuk berdiri. Berdiri hukumnya jika tidak dikaitkan dengan yang lainnya maka mubah. Orang itu diam pada asalnya adalah perkara mubah. Terkena terik matahari ya, berada di terik matahari pada asalnya mubah maka dari hadis ini sebagian ulama berpendapat tidak boleh nazar dan perkara mubah nazar minimal dalam perkara mustahab dalam perkara taat man nazar ayati Allah yuti'u Siapa yang tunaikan untuk taat kepada Allah adalah dia taat kepada Allah. kita lihat nanti cuma uh, perintah untuk membatalkan nazar-nazar yang tidak boleh untuk dilaksanakan dan Nabi tidak memerintahkannya untuk membayar kafal karena nazar-nazar semacam ini dan Nabi perintahkan untuk dibatalkan dan tidak ada kafarahnya. Karena seandainya ada kafarahnya, maka tentu Nabi akan menjelaskannya. Dan di sini menunjukkan bahwasanya satu bentuk amal yang bernilai amal ketaatan di satu tempat, di satu kondisi itu belum tentu menjadi amal ketaatan di kondisi yang lain. Amal ketaatan dalam satu kondisi itu belum tentu jadi amal ketaatan di kondisi yang lain. Macam berdiri Berdiri itu amal ketaatan Dalam sholat Berdiri itu amal ketaatan dalam sholat Namun Berdiri Yang terlepas dari Aktivitas sholat Itu bukan amal ketaatan berdiri itu amal ketaatan tapi bukan dalam sholat namun bukan amal ketaatan dalam kondisi ini maka ini nah, dari kandungan hadis ini mungkin ada satu kaidah yang sangat penting untuk merontokkan anggapan orang-orang yang suka melakukan amal bid'ah. Mereka beranggapan bahasanya jika satu amal itu adalah amal ketaatan di satu kondisi, maka itu adalah amal ketaatan dalam semua kondisi. Anggapan dan kaidah pelaku bid'ah semacam ini adalah anggapan yang tidak benar. Amal ketaatan dalam satu kondisi itu belum tentu amal ketaatan dalam kondisi yang lain. Kan ini diantara kandungan hadis ini yang dengan ini eh, maka taklah anggapan banyak para pelaku bid'ah yang beranggapan membaca Quran itu baik baik kapan dalam kondisi ini ini ini, ini baik kita dikira kalau dalam kondisi yang lain juga sama dianggap baik juga membaca la ilaha illallah dalam kondisi ini berdoa untuk la ilaha illallah la ilaha illallah baik kita dikira di kondisi yang lain juga sama maka itu e, prinsip dan kaidah yang dianut oleh banyak pelaku kita, biasanya amal kebaikan di satu kondisi itu akan jadi amal kebaikan dalam kondisi yang lain padahal tidak demikian menurut syariat amal kebaikan dalam satu kondisi belum tentu jadi amal kebaikan dalam kondisi yang lain berdiri dalam sholat itu satu amal kebajikan amal ketaatan akan tapi tidak jadi amal kebajikan dan amal ketaatan dalam kondisi semacam ini. Wasabat fi sahihain dan terdapat dalam hadis eh, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di anak radhiyallahu anhu bahasanya ada beberapa orang bertanya tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam fisir ketika sendiri ketika sembunyi tidak di, uh, ketika di dalam rumah setelah dia mendapatkan cerita dari salah seorang istri Nabi tentang bagaimanakah ibadah Nabi ketika di dalam rumah nahum takalluha Maka seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi tersebut terlalu sedikit Ini tidak cocok untuk orang yang banyak dosa Ini cocok Nah, memang apa yang Nabi lakukan itu cocok namun untuk orang yang tidak punya dosa seperti Nabi. Jadi mereka menganggap amal mereka terlalu sedikit. Atau ah, amal Nabi terlalu sedikit. Maka lalu mereka mengatakan ayuna mislu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah di antara kita yang semisal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu yang diampuni dosanya? Dan nah, ini manusia yang penuh dengan dosa. Siapa di antara kita yang semisal dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Nabi ibadahnya segitu, cuma sedikit seperti itu normal wajar. Karena Nabi, karena dia orang yang tidak pernah dosa dan dia ampuni dosanya. Bagaimanakah dengan kita? Hanya berkatalah salah satu di antara mereka, ataupun aku, aku berniat untuk puasa sepanjang hari, setiap hari puasa dan tidak pernah berbuka. Orang yang kedua mengatakan, adapun saya, saya punya niatan untuk ya, sholat terus ya, di waktu malam dan tidak ada istilah tidur malam hari. Yang lain mengatakan, adapun aku maka aku akan puasa, nah, tidak akan mau makan daging. Kemudian orang yang keempat mengatakan, adapun aku maka aku tidak akan menikah. Karena Nabi Shallallahu mengatakan, mabalu rijalin. Apa keadaan sekelompok orang yang salah satu mereka mengatakan demikian dan demikian, padahal aku berpuasa dan kadang tidak puasa, aku sholat dan kadang tidur, dan aku juga mau makan daging suka aku pun beristri Faman rohiba'an sunnati balai ini, Karena siapa yang membenci sunnahku Maka dia bukan bagian dariku Maka dalam hadis ini terdapat dalil berkaitan dengan masalah puasa dalam bentuk tidak mau makan daging. Nabi melarang orang yang berpuasa tidak mau makan daging. Nah, karena itu maka orang di antara bid'ah yang tercela dan semua bid'ah adalah tercela adalah intina an aklil hubsi walah. Demikian juga dalam hadisnya Abu Israel tadi terdapat, terdapat dalil tentang apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam berkaitan dengan hukum puasa bisu. Di mana kata Syekhul Islam puasa bisu hukumnya adalah bid'ah. Maka dalil kalau puasa bisu itu hukumnya bid'ah adalah hadis Abu Israel yang dia punya nazar untuk diam. Namun, namun Nabi perintahkan wal yatakallam maka puasa nazar untuk bisu itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hadis ini menunjukkan bahwasanya hulu itu sudah muncul di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hulu sikap berlebihan dalam beragama itu sudah ada sudah muncul di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun belum tersebar. Cuma baru ada pada satu dua orang sekelintir kecil dari uh, orang di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun telah uh, dengan segera menumpas sikap-sikap semacam ini. Maka secara hulu dimana mana mulai kapankah hulu itu ada di umat ini? Jawabannya hulu itu sudah ada sejak masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang hulu dalam beribadah dan hulu dalam eh, eh, perkara-perkara mubah itu sudah ada di masa Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mabalu rijalin yakulu ahaduhum kada wa kada maka hadis ini menunjukkan tentang adab kenabian berkaitan dengan masalah mengkritik kesalahan atau tahdir terhadap satu sikap dan satu perkataan yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umatnya bahwasanya perkataan semacam ini dan sikap semacam ini adalah perkataan dan sikap yang tidak benar. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma menyebutkan perkataan tanpa membahas orangnya, tanpa menyebutkan namanya. Balu rijalin. Kenapa ada sebagian orang yang punya perkataan demikian dan demikian? Nah, disampaikan di hadapan para sahabat, namun Nabi tidak menyebutkan dan di antara mereka ada yang mengucapkan tadi Nabi tidak menyebutkan siapakah nama orang dan sikap e, dan sikap Nabi semacam ini juga ada dalam hadis-hadis yang lain makanya hukum asal dalam masalah mengingatkan kesalahan hukum asal dalam mengingatkan kesalahan adalah karena tujuannya adalah untuk menghilangkan kesalahan tersebut atau perkataan tersebut maka yang dibahas adalah perkataannya bukan menyebut nama orangnya maka hukum asal dalam menegur pendapat yang keliru opini yang salah pernyataan yang menyimpang adalah kita bahas kesalahannya saja tanpa menyebutkan orangnya karena tujuan dari kita membahas hal ini apa tujuannya membahas orangnya bukan tujuannya adalah mengingatkan orang supaya jangan ikut-ikutan semacam ini dan mengingatkan pelakunya dan menyadarkannya bahasanya ini adalah keliru dan ini sudah tercapai dengan sekedar kita membahas perkataan yang keliru tanpa menyebut-nyebut e, nama pasangnya. Meskipun bukan berarti kita anti dengan menyebutkan nama pelaku kesalahan secara mutlak, namun itu bukan hukum asalnya. Hukum asal dalam masalah menegur kesalahan adalah membahas kesalahan dan menyebutkan kesalahannya tanpa menyebut nama pelakunya dan demikianlah yang Nabi ajarkan. Bagaimana juga Nabi mengajarkan untuk menyebut kejelekan orang dalam kondisi yang lain. Nah, semuanya jelas benar, eh, namun semuanya ada pada tempatnya masing-masing. Hukum asalnya adalah tidak menyebut nama, cukup, cukup membahas kesalahan, akan tapi bisa saja menyebut nama dan membahas, e, dan menyebutkan faktornya jika memang ada tuntutan untuk itu. Namun jika dengan kita sebutkan kesalahan ini sudah mencukupi orang sudah paham harus meninggalkan perkataan semacam ini ya maka itu seharusnya karena menyebutkan persoalan adalah riba dan hukum hasil riba adalah haram kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang di situ menyebabkan riba dibolehkan. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man rahiba an sunnati barang siapa yang membenci sunnahku." Artinya barang siapa yang menempuh rayoha selain sunnah Nabi, dan karena dia mengira bahasanya selain sunnah Nabi itu lebih baik daripada sunnah Nabi. Ini yang dimaksud man rahiba an sunnati. bukan hanya sekedar meninggalkan apa yang Nabi ajarkan dalam artian maksiat. Namun maksud dimaksud ghaibaan sunnati adalah Zonan anna ghairaha khairun minah. Meninggalkan yang Nabi ajarkan dengan disebabkan motif keyakinan dan anggapan selain yang Nabi ajarkan di luar yang Nabi ajarkan itu lebih baik. Ini penjelasan penting dari Syekhul Islam nah, tentang makna rohiba an sunnati membenci sunnahku. Jadi sebagian orang memaknai mana rohiba an sunnati maknanya adalah mantaroka sunnati siapa yang meninggalkan sunnahku ini eh, kalau demikian maka ini mencakup semua anil maksiat semua yang bermaksiat itu meninggalkan yang Nabi ajarkan namun Nabi katakan eh, namun dijelaskan oleh sahabat Islam biasanya yang dimaksud orang ibadah sunati itu pertama dia meninggalkan apa yang Nabi ajarkan salah tazairha akan tetapi ada motif khusus ada motivator khusus yaitu mengira bahasanya selain sunnah Nabi itu yang lebih baik daripada menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya arobah an sunnati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk dosa besar karena Nabi barak dari mereka menurut raiba'an Sunati falaisa ini maka dia bukanlah bagian dariku bukanlah umatku Dia bukan umatku maka kalimat falaisa ini ini menunjukkan bahasanya perbuatan tadi hukumnya jelas dosa besar Faman kadalika maka siapa yang seperti itu maka dia telah berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Dan Allah berfirman, "Wa man Amilat amilati Ibrahim" dan siapa yang membenci ajaran Ibrahim, tidak ada yang membenci ajaran Ibrahim illa man nafsa kecuali orang yang membodoh-bodohkan dirinya sendiri. Wajib ala kulli mukmin bahkan setiap mukmin punya kewajiban untuk berkeyakinan bahasa sebaik perkataan dalam firman Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seorang itu menyadari bahwa sebaik-baik petunjuk dalam beragama adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan terjumus dalam hulu yang menyebabkan dia meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengira bahasanya di luar sunnah Nabi ada yang lebih baik. Kama sabata anhu sebagaimana uh, kalimat ini anak khairul kalam kalamullah itu adalah uh, perkataan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ada sabata anhu adalah satu hal yang berasal dari Nabi fi sahih sebagaimana dalam hadis yang sahih yaitu dalam saya Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Anak karena yaktubu bidzalika bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah menyampaikan hal ini anak khairul kalam kalamullah kulla yaumil jumu'ah setiap hari Jumat. kalau Kalau yaktubu itu artinya berkhutbah, kalau yaktibu itu artinya melamar. Nah, tulisannya sama, beda maknanya gara-gara beda membacanya. Yaktubu, khotbah yaktubu artinya khutbah, sedangkan khotbah yaktibu artinya khitbah. Ya, khatib dengan panjangnya dengan dipanjangkannya to, tib artinya orang yang menyampaikan khutbah atau kalau khatib dengan panjangnya kha itu artinya orang yang mengamal. Ini pernah Kalau ma'alif وليس من شرط ولي الله أن يكون مرسوما على البر ولا يكتبه بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة وجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب أن بعض الأمور مما أمر الله به ويكون مما نهى الله عنه يجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله وتكون من الشيطان لبسها عليه لينقص درجته لينقص درجته نعم ولا يعرف أنها من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى عن ولاية الله عن ولاية الله تعالى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 تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيكل من يشاء من والله على كل شيء قدير قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم منه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال وألقى الله الإيمان في قلوبهم وأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن فينا أو أخطأنا qala qad fa'altu rabbana wa la tahmil isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina qala qad fa'altu rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih qala qad fa'altu wa'fu anna lana warhamna anta maulana nah min wali dan bukanlah syarat wali Allah adalah dia manusia maksum yang tidak pernah keliru dan tidak pernah keliru bahkan ya juzu boleh saja atau mungkin saja yang faalehi dia tidak mengetahui yang faalehi dia tidak tahu waktu ilmu syariah sebagian ilmu tentang syariah mungkin saja ada sebagian hukum agama yang tidak dia ketahui bukanlah syarat wali dia tahu semua hukum agama namun boleh saja seorang itu adalah seorang wali Allah namun dia tidak tahu sebagian hukum agama dan wajuzu dan boleh saja yaitu maknanya mungkin ya justru di sini maknanya mungkin dan boleh saja itu mungkin saja ya tapi ya, dia mengalami kerancuan umur umuruddin berkaitan dengan sebagian perkara agama Sampai-sampai dia mengira bahasanya sebagian perkara tersebut adalah satu hal yang Allah perintahkan ternyata adalah sesuatu yang Allah larang. Dan jadi karena dia mengalami kerancuan ya. tentang satu hal dia kira dengan anggapan dengan berdalil dengan demikian dan demikian oh hukumnya dianjurkan padahal hukumnya malah dilarang. Wajuzu dan boleh jadi dan mungkin saja dia mengira bahasanya sebagian kemampuan luar biasa yang dia miliki atau dia alami ini adalah karomah wali. Padahal watakun minasyaitan. Ini adalah upaya setan untuk merancukan dirinya, untuk menimbulkan kerancuan pada dirinya supaya untuk menurunkan derajatnya di sisi, Allah tanpa dia e, tanpa dia menyadari kalau itu adalah berasal dari setan. Nah, maka beliau kata Syekhul Islam, beliau katakan mungkin saja ada seorang wali kemudian dia mendapatkan khawarikul ada kemampuan luar biasa nah sama orangnya sama orang yang mendapatkannya dia ngira oh ini karomah Allah untuk saya saya diberi oleh Allah karomah kemampuan luar biasa pada aku bukan itu setan ya, melakukan hal itu untuk dirinya ya, supaya dia tertipu kemudian bangga dan turunlah derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat dia sakti ketika itu itu setan supaya dia kemudian mengaku oh saya wali saya dapat karoma Tujuannya apa? Untuk menurunkan derajatnya di sisi Allah. Maka boleh jadi orang itu mendapatkan keluarga ada kemampuan luar biasa dan dia merasa itu datang dari dari Allah padahal itu bukan datang dari Allah. Namun terjadinya hal ini tidaklah mengeluarkan seseorang dari statusnya sebagai wali Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umat ini ya, dosa yang dilakukan karena tidak sengaja, karena lupa dan karena dipaksa. Sebagaimana ya, dalam hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu dan dinilai sahih oleh al Bani di Irwaul Walid Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ama rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun." Rasul dan orang-orang yang beriman beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Kulun semua mereka yaitu orang-orang yang beriman dan dan Rasul beriman pada Allah, beriman pada malaikat, kitab Rasul, eh, kitab dan Rasul mereka mengatakan kami tidak membedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat dan mereka mengatakan berdoa kepada Allah ampunanmu ya Allah wahai kami dan hanya eh, dan hanya kepada mula al-masir tempat kembali kita katakan dan hanya kepadamu maknanya ada hanya karena di sini ilaikannya berada di maka menunjukkan mana hasrat wa ilaikal dan hanya kepadamu tepat kembali. Dan berkaitan dengan kalimat iman, maka dalam Al-Quran maka kita jumpai ayat-ayat yang eh, menggandengkan iman dengan bak amanah rasulu bima kulun amanah billahi namun ada juga amanah yang digandenkan dalam Al-Quran digandenkan dengan huruf lam bagaimana di surat Yusuf ketika saudara eh, saudara-saudara Yusuf mengatakan pada ayah mereka Yakub lamaan anta bimukminin lana Bama anta bi mukminin lana maka mukminin lana iman disambung dengan la maka dalam Quran itu kalimat iman kalau tidak digandeng dengan ba nah, maka digandeng dengan la dan jika iman itu digandeng dengan lam maka umumnya iman di situ adalah iman lugawi makna tasdik berbeda dengan iman jika digandeng dengan ba maka iman di situ adalah iman syar'i umumnya jika iman Nah, Lafat iman dalam Al-Quran itu digandeng dengan lam maka makna iman di situ adalah al-iman al-lughawi iman secara bahasa tapi kalau imannya itu digandeng dengan ba maka imannya adalah iman syar'i dan di sini iman di sini digandeng dengan ba ya, maknanya adalah iman syar'i Dan di sini dikatakan lalu farku pen ahadim rusule di antara perkataan orang-orang yang beriman dan para rasul adalah kamu tidaklah membeda-bedakan seorang pun rasul dengan rasul yang lain. Yang dimaksudkan adalah tidak membeda-bedakan dalam masalah mengimani mereka. Bahasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala namun membeda-bedakan mereka antara seorang rasul dengan rasul yang lain dalam dua hal yaitu kita bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain dalam ittiba ya, tidak semua rasul kita ikuti nah, rasul yang kita ikuti hanyalah Rasul Muhammad SAW bahkan Nabi mengatakan seandainya Nabi Musa itu hidup dan kalian mengikuti Musa dengan meninggalkanku maka kalian akan sesat maka kita bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain dalam masalah ittiba tapi tidak kita bedakan dalam masalah iman kita iman di semua rasul adalah rasul utusan Allah semuanya dapat wahyu semuanya adalah manusia manusia mulia tidak kita tidak bedakan namun kita bedakan dalam dua perkara. Ya, mungkin pertama dalam masalah itiba dan yang kedua adalah kita bedakan dalam masalah uh, ya Kita yakini bahasanya Rasul ulul azmi itu lebih afdol daripada Rasul yang bukan ulul azmi. Dan Rasul Muhammad saw itu lebih afdol daripada Rasul-Rasul yang lain. Lain maksud lalu fariqu baina ahdim min rasulih ada tidak membeda-bedakan dalam masalah iman. Kami tidak akan beriman dengan sebagian rasul dan kafir dengan sebagian yang lain sebagaimana perilaku Yahudi dan Nasrani. Demikian tafsir jalan lain. Maka sami'na dan mereka mengatakan kami mendengar mendengar di sini yang dimaksudkan adalah sama akabul adalah mendengar dalam bentuk uh, menerima dalam, makna e, merespon positif eh, karena sami'a dalam bahasa Arab itu punya dua makna pertama dalam adalah eh, mendengar dalam arti idrakul masmu'at menangkap sesuatu yang bisa didengar ya, atau kalau bahasa manusianya atau ya menangkap suara dan asli mendengar ya sama akabul mendengar menerima atau al istijabah merespon positif innaka antas sami'u du'a ya Allah engkau zat yang mendengar doa artinya zat yang menerima doa yang dipanjatkan oleh seseorang La yakallifu illa usaha, Allah Subhanahu wa taala tidaklah membani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha maka sabat, laha minal khair. Untuknya berupa kebaikan dari apa yang dia lakukan. Wa alaiha makta maktasabat minasyar. Apa beda antara maka sabat sama wa alaiha makta sabat? Karena di sini menggunakan lam. Lam itu maknanya adalah baik-baik maka ini bicara tentang masalah pahala. Wa alaiha maktasabat menggunakan ala yang biasa dipakai untuk yang jelek-jelek. Maka ini berkaitan dengan masalah dosa. Maka mana ayat ini adalah seorang tidaklah disiksa disebabkan dosa yang dilakukan oleh orang lain tidak pula dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain tidak pula ada hukuman karena waswas karena waswas bukan kasabah bukan termasuk kasab bukan termasuk iktisab iktisab waswas itu tidak termasuk kasab dan iktisab maka tidak ada hukuman karena waswas lah maka sahabat Maka ini menunjukkan bahasanya orang itu tidaklah mendapatkan pahala kecuali apa yang dia lakukan wal eh, wa alaihi maktasaba. Dan dia tidak akan dihukum karena kesalahan orang lain. Kecuali jika dia punya peran berkaitan dengan orang lain tersebut. Orang lain berbuat maksiat dia bisa eh, mengubah namun dia diam saja Rabbana la tu'akhidna wa Rabbami jangan engkau siksa kami inna sina jika kami melakukan dosa karena kami lupa au akhtana atau kami salah tidak sengaja. Sebagaimana engkau menyiksa dengan perkara-perkara tersebut kepada umat-umat sebelum kami Maka di tafsir jalan dikatakan bahasanya umat-umat sebelum kita itu tetap dinilai dosa apa yang mereka lakukan karena salah atau tidak sengaja, lupa atau tidak sengaja. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta ala alladziina min qablina. Ya Allah janganlah engkau bebankan kepada kami isran beban yang berat bagaimana telah engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami yaitu Bani Israel. di mana dalam syariat Bani Israel disebutkan para ulama mereka mendapatkan syariat yang berat untuk membersihkan najis maka harus dipotong jika kain kena najis maka bagian kena najis itu dipotong dibunting, dan syariat-syariat yang lain Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih Wahai kami jangan kebebankan kepada kami sesuatu yang di luar kemampuan kami. Apa yang dimaksudkan dengan Rabbana wa la tuhmina ma la taqata lana Di tafsir lain jalan lain disebutkan mencakup dua hal. Pertama takalif, yang kedua adalah al-bala. Yang pertama adalah takalif syariah, Ya Allah janganlah engkau bebankan kepada kami hukum syariat yang di luar kemampuan kami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-bala, ujian. Ya Allah janganlah engkau timpakan pada kami ujian dan musibah yang kami tidak kuat untuk menanggungnya. Ujian dan musibah masalah yang di luar kemampuan kami untuk bisa bersabar menghadapinya. Waktu anna dan maafkanlah kami, hapuslah dosa kami. Wafirlana warhamna dan ampunlah kami dan baiklah kami. Jika disebutkan marfirah dengan rahmat, maka marfirah untuk yang lewat dan rahmah untuk yang akan datang. jika disebutkan marfirah dan rahmat dalam satu kalimat maka marfirah adalah untuk yang lewat dan rahmat untuk yang akan datang Warhamna rahmatilah kami artinya ya Allah berikanlah taufik kepada kami jagalah kami di masa depan dari berbagai dosa dan kesalahan yang telah pernah kami lakukan di masa yang lewat. Anta maulana engkau adalah eh, pemimpin kami dan yang menangani urusan kami fangsurna alal kaumil kafirin tolonglah kami untuk menghadapi bisa mengalahkan orang-orang kafir maka di sini doa ah, mohon pertolongan ah, mohon pertolongan pertolongan Allah di sini pertolongan yang mana kita sejalan disebutkan pertolongan dalam dua perkara yang pertama adalah fiikomatun hujah menang dalam hujah, dalam argumen. Kemudian yang kedua adalah bola fil kita adalah menang dalam medan perang. Dan doa permohonan agar diberi kemenangan kemenangan dalam argumen ya, dan kemenangan dalam medan perang terhadap orang-orang kafir. Bahkan sahabat terdapat dalam hadis yang sahih Bahasanya Nabi Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa ini Dan Allah berfirman Qad fa'al kabulkan Sahabat Muslim dari Ibn Abbas Radulahan anhu dia mengatakan ketika turun ayat wa itu betul mafi anfusikum jika kalian nampakkan apa yang ada dalam diri kalian berupa tekad-tekad dan niatan-niatan untuk berbuat jelek. Atufu atau kalian sembunyikan. Ya hasbukumullah. Allah akan menceritakannya kepada kalian yaitu pada hari kiamat. Dan Allah ampuni siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah seksa siapa saja yang Allah kehendaki. Wallah ala kulli syai'in qadir dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu di antaranya Allah Maha Kuasa untuk menghisap dan memberikan balasan pada kalian. Kalau kata Ibn Abbas, Dakhala kulubahum min hasyai'un Lam yadkhul kulubahum min hasyai'un Maka Masuklah dalam hati para sahabat Sesuatu berkaitan dengan ayat ini Sesuatu yang tidak mereka dapatkan untuk ayat-ayat yang lain Artinya apa? Para sahabat merasa ini adalah ayat yang sangat-sangat berat maka Nabi katakan pada mereka, ucapkanlah kami mendengar, kami taat, dan kami pasrah. Kalau kata Ibn Abbas, maka Allah berikan iman pada hati mereka, maka Allah menurunkan ayatnya laikul dan illa usaha sampai au akhtana, maka Allah merespon, Allah menjawab dengan mengatakan kabulkan. Dan Rabbana wala tahmil alaina sampai min belina kemudian Allah katakan itu aku kabulkan Kemudian Rabbana wala tuhamina tahmilna ma la Allah pun mengatakan qad fa'altu dan wa'fu anna sampai akhirnya kemudian Allah berkomentar qad fa'altu. Semuanya aku kabulkan. Maka ayat ini dalil apa yang disampaikan oleh e, penulis bahasanya dosa yang dilakukan karena lupa atau tidak sengaja dan dipaksa itu dimaafkan. Tapi untuk umat ini saja. Nah, mengatakan tajawaza di hadhil ummah. Untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi disampaikan eh, bahwasanya di tafsir jalan lain kalau umat-umat sebelum kita itu tetap dosa ketika melakukan sebuah dosa karena lupa atau tidak sengaja itu tetap dinilai dosa makanya Rasulullah mengatakan tajawaza lihadhil umat Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.